di masjid dekat rumah biasanya terawih 8 rokaat plus 3 witir sedangkan aku pengen 23 rokaat. bagus bukan sekedar pengen harus itu ngambil 23 Ramadan setahun sekali datangnya jangan sholat pendek-pendek 8 11 rokaat itu adalah witirnya Rasulullah. Coba dikit buka di kitab Sahih Bukhari, 11 rokaat itu adalah di bab salat witir. Dan nanti insya Allah ada pembahasan, kita sudah ada buku, buku kecil tentang witir itu dengan riwayat-riwayat yang sahihah ternyata setelah kita lacak pendapat ulama-ulama gede mulai dari Ibnu Qudama, Imam Nawawi ulama-ulama besar dari masa ke masa sholat tarawih itu ada dua pendapat dan pertama sholat tarawih itu 20 rakaat plus witirnya kalau tiga jadi puluh tiga ini jumhur ulama dari madhab Imam Syafi'i Imam Ahmad Imam Abu Hanifah dengan riwayat dari Imam Malik ternyata pendapat yang kedua adalah menurut Imam Malik rahimahullah ta'ala bahwasanya sholat traweh yang ada dari masa ke masa itu menurut madhab Imam Malik ini yang dilakukan oleh ahli Madinah adalah 36 plus fitirnya kalau 3 menjadi 39 jadi perbedaan pendapat hanya ada dua Kemudian muncul akhir zaman di sahabat dunia orang pada malas muncul pendapat sholat terawih itu ada yang 11 rakaat itu tidak masuk coba dibaca kitab fikih dahulu kita pikir lama tentang akwal pertanyaan per perkataan para imam para imam-imam gede imam hebat-hebat imam terdahulu boleh dari imam yang di abad ke-200 abad kedua setelah madhab imam, imam syafi'i ya abad imam syafi'i kan masuk 150 hijriah jadi mulai dari imam malik imam ahmad imam syafi'i imam ma imam abu hanifah dilihat semuanya kutub-kutub yang tebel-tebel yang bercilik-cilik mereka semua menjelaskan bahasanya salat raweh itu adalah 20 rakaat menurut jumhur dan pendapat madhab Imam Malik adalah 36 rakaat plus witirnya jadi usahakan untuk pindah yang ke-23 jadi kalau memang ada ustadz yang malas dia sholawat sholatnya hanya 11 rokaat, jangan boleh jadi imam bisiki Ustad, kalau sholat cuma 8 rokaat, Ustad di belakang saja nanti habis 8 Ustad pulang jangan Ustad jadi imam merusak orang yang pengen 20 rokaat. ini tolong dibenerin ini jadi tolong wahai panitia masjid amanat anda untuk membawa orang agar sholat terawahnya lebih banyak kalau anda punya imam di masjid anda orang yang imaminya cuma 8 rokaat itu di stop tidak boleh menjadi imam suruh jadi makmum karena dia pemalas kalau sudah 8 rokaat maka dia mau pulang-pulang dia saja nggak ganggu yang lainnya kemudian kami himbau kepada para imam ini juga amanat di hadapan Allah dan Al-Quran tolonglah kalau terawih jangan ngebut-ngebut kalau kalau anda ngebut bacaan Qurannya adalah tidak benar banyak huruf yang hilang dan itu haram hukumnya bukan dapat pahala tambah dosa kalau alasannya kalau lama-lama nanti jamaahnya sedikit oh malah kebalikannya Justru kalau Anda dengan tar, dengan bacaan yang fasih jelas, mereka akan merasakan kesejukan di dalam berterawih. Allah akan menurunkan rahmat sehingga mereka akan senang di musola dan masjid tersebut. Tapi kalau kebut-kebutan nggak merasakan kesejukan terawih, maka benar ramainya di hari kedua, ketiga, keempat, di sepuluh yang pertama. Setelah itu sepi. Karena apa? Terawihnya mainan. Jadi tolong wahai para ustadz, imam amanat. Jangan sampai hanya anda ngejar ngebutnya saja tapi harus bacaannya yang genah fatihahnya yang genah itu yang menjadikan berkah majlis masjid tersebut sehingga lihat kalau anda bisa mengamalkan ini pasti lebih banyak daripada di saat anda kebut-kebutan karena ada rohaniat di situ Allah akan berikan rahmat ini serius sehingga orang kerasan melakukan ibadah di situ dan jangan sampai kita berdosa dengan terawih yang kebut-kebutan 23 dengan pelan-pelan hebat itulah kemuliaan